Nah, Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa ba'd. Ingkang saged kula rangkum saking napa ingkang dipun waosaken dari nasihat-nasihatnya Al-Habib Abdullah Ibnu Alwi Al-Haddad meneruskan tentang contoh kisah yang kemarin kita sampaikan bahwa ketika ada orang yang mengandalkan amalnya Lalu ketika di alam akhiratnya dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat, "Wahai malaikat, masukkan orang itu ke dalam surga dengan rahmatku." Tapi orang tersebut mengatakan, "Tidak, wahai Tuhan, wahai Allah, bahwa aku masuk itu karena amalku bukan karena rahmatnya." Lalu Allah memerintahkan malaikat untuk men, apa, menimbang nikmat berupa satu matanya untuk ditimbang dengan semua amal yang telah diperbuat jebul-jebule pesih kalah amale mboten wonten napa-napa dibanding kalian nikmat Allah berupa mata tadi. Lalu akhirnya dia diperintahkan Allah untuk dibawa malaikat ke dalam neraka. Di waktu itu orang tersebut gembor, ya Allah, masukkanlah diriku ke surgamu dengan rahmatmu. Akhirnya Allah, oke okay, sekarang masukkanlah dia wahai malaikat ke dalam surgaku dengan rahmatku. Jadi cerita ini tadi disimpulkan oleh Al-Habib Abdullah Ibnu Al-Haddad al bahwa ada dua hal yang pokok yaitu tentang bagaimana amal itu harus yang sungguh-sungguh, sing tenanan. Tapi yang kedua tidak boleh beriktimat, tidak boleh memiliki sandaran hati, mengandalkan apa-apa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Termasuk tidak boleh mengandalkan amalnya sendiri. Seperti apa yang disampaikan oleh Al Habib Syekh Abdul Qadir Al Jilani radhiyallahu taala anhu tadi disebutkan dengan kata-kata dika sebab engkau wahai amal aku tidak akan mencapai pada surga. Atau aku tidak akan mencapai kepada roh kepada surga, tetapi dari sebab eh apa? Kalau sebab dirimu aku tidak mungkin masuk surga, tetapi apa? Tetapi ora kena ora aku melebuni surga ya darimu wahai amal. Jadi inti pun beliau mengatakan bahwa beliau tidak atau beliau menegaskan bahwa amal itu tidak menyebabkan masuk surga. Tetapi kita ini kalau ingin masuk surga ya harus dengan menjalankan amal seperti yang kemarin saya sarikan bahwa kita masuk surga bukan karena amal tapi karena rahmat Allah. Tapi untuk mencapai rahmat Allah itu dengan beramal soleh. Nah itu kira-kira seperti itu. Lalu tadi disampaikan ada sebuah nasihat bahwa barang siapa yang beramal lalu dia memastikan dengan amal ini dia masuk surga, maka orang tersebut adalah orang yang memaksakan diri. Tapi ada yang lebih aneh meleh kalau ada orang yang dia tidak menjalankan apa-apa lalu dia meyakini wah besok aku mesti oleh rahmati Allah mlebu surga, iku wong amun-amun bahasa Jawane. Wong amun-amun iku ya wis kebangetan. Wong ora lapo-lapo kok pengen oleh apa-apa. Nah, wong ora melu malam kemis kok pengen oleh nasi kuning. Ah, ya ora mungkin. Kula sing kok sandingane durung karuan ngono lho maksudnya. Ya cuman biasanya dibungkuske ngoten. Ampun sekap semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah risalahnya sudah komplit. Yang yang sudah punya itu jangan lupa nek kerene digowo. Walaupun cilik ke yang ini tapi manfaatnya gede. Aja nyepeleke buku cilik. Wong anggono bukune sing gede-gede iki kata wong pinter-pinter ana cilik tapi komplit ngoten lho. Petang ibu tak luar biasa. <laughs> Petang ibu jadi ulama lho luar biasa. Hebat. Jadi ya orang promosi dodolan petang ewu jadi lama. Alhamdulillah nanti kita akan bahas ini. Oh jodoh ngomong jadi dhewe tak ke tumpeng. Tak gini tak dohir wafatin. Kita tak akan melaku dewi kita ikut iso nih. <laughs> Ini setengah weteng jenengan Masuk di dalam perut kita nanti jalan sendiri-sendiri kan sing dalan menungsane. Pitik kita <laughs> ini yang Nggih. Alhamdulillah terima kasih bagi pembuat nasi ini tadi. Sebelumnya saya mohon Sarnafal memberi walau kilmah-kilmah dan tausiah di sini.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 Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Kitab ini kecil. Tapi kalau mau jadi ulama yang besar harus bisa menguasai kitab ini dulu. Kalau nggak bisa menguasai kitab ini, jangan mimpi jadi ulama besar. Dan kitab kecil ini justru yang ngarang ulama yang sangat besar. Kitab ini dikarang oleh Al-Habib Abdullah bin Husin bin Tahir. Ahmad bin Zain Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Dikarang oleh Al-Habib Ahmad bin Zaid Al-Habsyi. Habib Ahmad bin Zain al habsyi habib ahmad bin Zain al habsyi merupakan murid dari Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Bisa kita bayangkan Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad punya murid Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi yang ilmunya luar biasa. Tidak ngarang kitab 20 jilid, tidak ngarang kitab 40 jilid, tidak ngarang kitab 50 jilid. Tapi ngarang kitab cuman beberapa lembar ini sudah ditulis teks Arab aslinya dan terjemahannya serta keterangannya jadinya 64 halaman ukuran demikian. Ulama-ulama dulu, para wali dulu, kalau mereka itu belum belajar kitab risalah jamiah, tidak boleh belajar kitab yang lain. Dulu. Tapi sekarang, kalau nggak megang kitab kandil-kandil rasanya kok nggak nggak puas. Ya, kalau nggak megang kitab tebel-tebel rasanya dia belum jadi orang alim gitu ya. Kita mau jadi orang yang berilmu harus melangkah dari yang kecil. Melangkah dari yang dah, dasar. Nanti kalau udah melangkah yang dasar akan naik jenjang yang berikut berikutnya. Jangan remehkan kitab ini. Karena kitab ini adalah sumber barokah. Nah punten, saya mau ngasih satu contoh boleh. Sederhana saja. Jenengan dulu lahir langsung lari atau belajar rumah mengkurok? Lari. Langsung lari. Ya, berarti jin itu. Orang lahir itu nggak mungkin langsung lah lari, melumah, mengkurep, belajar melumah mengkurep. Setelah melumah mengkurep belajar apa? Berangkat enggak duduk dulu tuh ya. Setelah belajar duduk belajar apa? Lali kafe. Lali Ustaz ya. Berangkang. Setelah belajar bangkang, belajar apa? Berdiri. Setelah berdiri iya. apa? Jalan. Setelah jalan apa? Lari. Itu kan proses kita menjadi manu manusia. Mau jadi ulama ya begitu. Makanya jangan gaya, ya gaya langsung buka kitab Bukhari, gaya langsung buka kitab Muslim, gaya langsung buka Al Quran. Tidak mau belajar ilmunya para ulama ulama. Tidak mungkin seseorang bisa memahami Al-Quran. Tidak mungkin seorang bisa memahami hadis Nabi Muhammad SAW. Tidak mungkin kecuali dari lisan manusia-manusia yang telah memahami Al-Quran dan telah memahami hadis. Gak mungkin kita langsung lari. Gak mungkin langsung lari. Nah, kalau kita nggak kumpul seperti ini, nggak kumpul seperti ini, tidak bisa belajar dari ulama. Dengan kumpul seperti ini, ngapunten, saya duduk sebentar di sini, saya dapat ilmu banyak. Ini mau saya terangkan yang saya dapat. Satu yang saya dapat ya di antaranya apa yang disampaikan oleh Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad tadi. Ini sudah lama sekali tidak saya dengar gitu ya. Tapi di malam hari ini diperdengarkan kembali. Yang kedua, kosidah-kosidah yang disampaikan Habib Syekh tadi itu, itu semua sumber ilmu yang luar biasa. Akan saya kupas sedikit dikit saja. Kesidahnya Habib saya yang yang terakhir tadi Habib yang ya Habibana Ali, terus sama ada lagi yang Ahlil apa? Uh, eh, Anjumuz Zuhri. Anak cucu Rasulullah itu adalah bintang-bintang yang gemerlap di langit. Bintang-bintang yang gemerlap di, di langit. Bu, Bapak, jenengan sudah kenal Habib Syekh belum? Sudah kenal belum? Belum. Tahu namanya, tahu orangnya, tahu berbagai kegiatannya, tapi belum kenal Habib Syekh. Habib Syekh ini habis sholat minimal, baca sholawat 100 kali. Jenengan habis sholat, baca sholawat berapa kali? Baca atau enggak baca? Enggak baca kan? Habib Syekh minimal habis sholat, baca sholawat 100, 100 kali. Beliau ngajari saya waktu saya sholat jamaah di sini bersama Ustadz Yusuf Mansur, beliau ngajari saya dapat dari paman saya. Betul ya? ya. Apa namanya Bib? Ahmad. Maksudnya biar dijajahkan sekalian. Orang. <laughs> Habib Ahmad, paman beliau. Paman beliau ini mengajarkan kalau habis sholat baca Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima sallallahu alaihi wasallam. Gitu Baga. Allahumma sholli alaihi, Allahumma sholli alaihi, Allahumma sholli alaihi, Allahumma sholli alaihi, Allahumma sholli alaihi, Allahumma sholli alaihi, baca satu sekali. Diawali dengan innallaha wa malaikatahu yusalluna ala sampai akhir, kemudian Allahumma sholli alaihi, Allahumma sholli alaihi, Allahumma sholli alaihi, Allahumma sholli alaihi 100 kali tiap habis salat. Berarti satu hari 500 kali sholawat. Jenengan mungkin belum kenal Habib Syekh. Cuman tahu Habib Syekh. Nah kalau kenal Habib Syekh bagaimana? Kenal amalnya, kenal akhlaknya, kenal perilakunya. Contoh, kenapa? Beliau ini cucu Nabi. Anjum Suhuri. bintang yang gemerlap di langit. Namanya bintang gemerlap di langit, orang dahulu kalau jalan keluar kota, jalan keluar negeri, Gak bawa kompas, Gak bawa penta, belum ada GPS. Dan nah, terus pakainya apa? Bintang-bintang yang di langit. Makanya orang zaman sekarang ini, kalau tidak belajar kepada para ulama, dia akan ter tersesat. Nah termasuk diantaranya Alhamdulillah kita udah kumpul bareng sholawatan. Kita kumpul bareng mendengar kalamnya Habib Abdullah bin Alwi Haddad. Kita kumpul bareng belajar kita risalah lengkap. Kita kumpul bareng mendengarkan wejangan-kejangan Kiai Abdullah Sa'ad. Kita juga mendengarkan kejangan Kiai Ansori. Kita mendengar wejangan Habib Muhammad bin, bin Husin. Di antara ini adalah bintang-bintang yang kejora di di langit. Nah, biar kita selamat, tiru amalnya. Tiru amalnya. Bagaimana amal beliau? Ditiru. Sedikit. Mungkin lihat bangunan ini megah atau enggak megah? Megah. Megah sekali atau megah biasa? Megah sekali. Ya. Terus kalau lihat saya misalnya, lihat saya. Saya itu naik mobil harga murah atau harga mahal? Mahal. Mobil saya murah atau mahal? Mahal. Mungkin ada orang yang ngomong begini, Habib Novel ini bermewah-mewahan. Misal gitu ya. Habib Novel bermewah-mewahan. Kenapa? Naik mobil harganya mahal, mahal. Ngapunten. Saya mau nanya, emangnya orang Islam suruh kere? Orang Islam suruh melarat. Kanjeng Nabi ngajarkan kita itu suruh jalan ke masjid jalan kaki gitu iya. aja. Terus nggak boleh punya kuda yang bagus, Pak. Bagus. Al Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al Habsi dalam nasihatnya mengatakan, akhir zaman ini al ghani asyakir afdal min al fakir as-sabir. Akhir zaman seperti ini, orang kaya yang bersyukur lebih utama daripada orang miskin yang sabar. Daripada orang miskin yang yang sabar. Nah, pertanyaannya, dan nah, terus yang namanya tidak boleh bermewah-mewahan itu bagaimana? Kalau jenengan punya mobil, ditaruh di garasi, harganya walaupun cuman 20 juta. Walaupun cuma 10 juta. Keluarnya cuma untuk jalan-jalan ke mall. Jalan-jalan ke pasar. Makanya hatinya sombong kepada yang jalan kaki. Sombong kepada yang naik motor. Sombong kepada orang yang lumpuh. Ini namanya orang yang cinta dunia. Meskipun naiknya mobil harga 10 juta. Apalagi naik motor harga cuma 2 juta, apalagi jalan kaki, kok hatinya ada kesombongan terhadap yang lain. Ini namanya sudah bermewah-mewahan. Termasuk termasuk handphone harga harganya cuma 200 ribu kok sombong rairam. Ini namanya mewah-mewahan. Misalkan jenengan naik pit ondel. harga 500 ribu Pitnya itu jatuh, nih kok keloro-loro, aduh pitku. Ini namanya cinta du, dunia, ini namanya mewah, mewahan. Jadi yang disebut bermewah-mewahan, kalau apa yang kita miliki diperoleh dengan cara yang haram, apa yang kita miliki kita gunakan untuk kesombongan. Nah saya sarankan umat Islam kalau ke masjid naik mobil yang mahal-mahal. Kalau pergi pengajian naik mobil yang mewah, mewah. Urusan ke pasar, silahkan jalan kaki saja. Paham maksudnya enggak? Jangan sampai dikonotasikan ulama harus miskin, umat Islam harus miskin, kemudian kaya itu mewah mewah. Salah, itu kesalahan yang luar biasa. Anjum Zuhuri, kenapa dibangun semegah ini? Kenapa? Yang namanya iman fi uyunihim. Kata Habib Anis, orang zaman sekarang, iman fi uyunihim imannya itu sebatas pandangan mata. Kalau lihat yang megah-megah akan lebih semangat semangat. Yang namanya tempat maksiat dimegahkan. Masa tempat toat gak dimegahkan. Apalagi ini rumahnya kanjeng Nabi Muhammad SAW. Rumah solawat terakhir. Sedikit saja, saya sebetulnya baru tahu nama nama tempat ini belum lama. Kalau nggak salah, Bustanul Ashikin. Dari situ saja saya ngerti beliau ini cinta kepada ibunya luar biasa ini kan markasnya Ahbabul Mustafa toh. Nah kenapa nggak disebutkan Bustanu Ahbab, apa misalnya Ahbabul Mustafa. Markas Ahbabul Mustafa. Kenapa nggak disebut seperti itu? Kok dinamakan Bustanul Asyikin? Mungkin loh ya, mungkin. Kalau saya melihat ibu beliau namanya Bustan. Ibu beliau namanya Bustan. Jadi jenengan kalau kenal Habib Syekh dia ya begini. Cinta sama ibunya, cinta sama kanjeng Nabi. Solawatnya luar biasa. Bangunan untuk taklim, untuk majlis dimegahkan. Bukan seperti orang-orang yang kaya raya. Rumahnya magrong-magrong. Yang masuk cuma lima orang. Dibuat solawatan gak pernah. Punya mobil mewah-mewah. cuma ditaruh di garasi. Dibuat dakwah gak pernah. Buat pengajian gak pernah. Ini yang namanya hobot dunia pun sakit dipahami. Sebetulnya saya kesini mau belajar disuruh sama sama bib saya. Dan kesalahan terbesar saya itu kalau megang mic gak mau mandek. Tapi itu sudah cukup. Dari mulai sore saya sudah ceramah terus. Tadi saya kesini sebetulnya mau dari awal, cuman ada tamu sehingga terlambat bib nggak bisa dari jam 8 sudah nawainah. Malam ini saya kosong. Biasanya saya keliling pengajian. Jadi kalau saya nggak datang itu bukan karena nggak mau datang, tapi karena memang waktunya yang terbentur dengan pengajian di tempat lain. Nah hadirin dimuliakan Allah, mohon maaf, Habib Syekh terima kasih atas waktunya. Dan tolong Habib Syekh ditiru ya, tiru sugihe, tiru solawatane, ya, tiru gantenge, ya, tiru bagi-bagi buku nih. Jadi buku tadi dibagi-bagi, tapi tolong dibayar 10 kali lipat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Niku dek wau ceritane husnudane Habib Novel kalih kula ngene ya. Kula ki sakjane ya isin di ngono-ngono kuwi. Tapi ya piye. Kalau kangen suwi ora ngrungokke swarane, ngrungokke pisan malah kula di ngono kan. <laughs> Wis akarmu lah, akarmu. Jadi memang ada satu cerita Sidi Abdul Hasan Abdul Hasan Syadili. Sidi Abdul Hasan Syadili itu beliau orang kaya raya yang luar biasa. Ya aku ora pamer sugi, karepmu arep kok pepen iki nggone njunggonku kok. Kabeh ora sing tak miliki. Semua itu saya niatkan untuk Allah dan Rasulnya. Kabeh wis kecuali bojoku. Bojoku ketekku nganti mati. Wis nuning surga ketemu neh ngono. Nek anak barang iki tak ujian. Sementara nih aku urip ngono gue mati tinggal aku ndongakku wong ngono nek ndongakku ya tetep ditekku nek ora duga ya udu. Ya. Jadi sebetulnya tidak ada yang dimiliki manusia itu tidak pemilik, hak guna pakai. <laughs> manusia itu cuma hak guna pakai sudah tahun, mau tahun melebu jurang, melebu kubur, kok jurang, melebu kubur. Syekh Abdul Hasan Syadili, bagi ini memang rada spesial sebab penasaran novel lah. Belajar saya ini enten tiang ini rasan-rasan. Sugih istana ini. Kendaraannya tuh lagu dokar. Rodanya tuh driji apa driji rujine rujine ini mas enak wong saka Solo semanggi daerah dingin. menteleng Wong oh, ulama kok subih, men kaya ngono ulama copo. <laughs> Wong Solo nyeneng kene wong Solo iki Allah Muhammad luar biasa. Ajib wong Solo iki. Soalnya apa wali-wali itu bisa terangkat derajatnya tinggi itu ya di Solo. Nah di luar Solo wong ngapres jadi wali soalnya. Enten meniki ki angel jadi wali kudu mlebu Solo sih. Nah kemudian tetap jadi wali sih soalnya Soalnya wong Solo ini seneng misui. Yang Solo ini seneng ngapik. aji ajib wong Solo. Panjang umur insya insyaallah wong Solo. Sebab apa goro-goro wong kuih wong Solo ulama itu jadi waras. Jebule bang wong sing kaya ngono sapa sing waras sih ulama? Ndak ada. Cerita <laughs> Abdul Abil Hasan Syadzili, eh, wali mudengan, wali mudengan. Iya. Termasuk kayak wali murid, ini mudengan awal bulan bayar sekolah, lah mudeng. Bisa <laughs> ngulinan. Ini wali ini semua sama Allah dibukakan apa yang dilihat. Kalau mau ngerasa-ngerasa diundang Gini, ini gini. Cak, bagus. Kuwi ngopo kok ini aku? buatan Lah Biasa wong ini, nek nek anu ini pengecut ngene Biasanya orang itu nek punya salah, diparani malah pedih. Jadi supaya tidak wedi orang sambok parani neng no wae. Neng no wae wong desa lagi dongakno mudah-mudahan salah diampuni Gusti Allah. Ngono rangkung malah. Subhanallah. Akhirnya kata Imam Syadili, kowe ngopo kok ngrasani aku? Lho mboten ama. Ngene, kowe kepengin delok kerajaanku to. Kowe mau bingung to delok omahku kaya ngono kuwi mau. Ayo tak ajak bareng-bareng ya. Numpak odokarku nek saiki mobil Rolls Royce. Sing gambare manuk dure lho, ora mudeng wong desa. Apa biasa? Ah wong HP-ne merek Cina kabeh ngono arep gaya ora iso. Tapi ora ora apa-apa. HP-ne Cina tapi tutupan iki sing modele kaya merek-merek anyar-anyar larang-larang. Gayane terus mutung ngene terus ya. Ben ketok tutupe tok jero niki Cina, ngene lho. apa-apa, Islam iki gaya entuk. Islam ini ketok kuat, Islam ini ketok ini kan orang yang remeh ketok. Lah Islam hp mungkin munine gue foto ceklok. Ya ceklok. Biar iki ginane mau apa ngampleng ceklok. Saya tuh difoto karo wong ki foto to HP kok ceklok, ceklok Mbok sing halus ngono lan apik to. Ceklok. Kembali ke Abdul Hasan Shabili Ya. Kene kene cah bagus kowe. Wong ndi kowe Solo. Oh ya pantas kene. Kene numpak mobilku lho Pak Abdul Hasan, numpak kendaraanku. Kereta jiarane iki kemule kemule karo andu eh, kalau andu Kemulnya itu sama sprayne ini oh iki larang kemule jarane. lu heran lu jaran sing kaya ngono mambu kok kemule larang men Mulai wong Solo kok. Ya. <laughs> orang ngoceh ora dadi wong Solo. Akhirnya zaman Abdul Hasan Syadili kene, melu tak duduh ke kerajaan kene. Hubung karo aku. Urun, gelem kowe. Nggih. Cuman aku titip gelas. Gelasnya tak iseni banyu aku kena ngelak-ngelak jaluk gue aja nganti utang lho. Nggih, <laughs> Wah ya. Rada uti. Makanya jadi wong rada galak-galak sidik Gue nakeh sing uti. <laughs> Saiki ini bangsa ulama-ulama sing galak-galak sing model-model orang anu ini. Dua mok. harum sithik wedi. Wah, masyaallah. Memlebu neraka kowe Astagfirullahaladzim. astagfirullahalazim. Tapi nek bangsa iki kowe entuk syafaat Kanjeng Nabi apa iya? Lah, mulai lah. Jadi bangsa yang medih-medih ini malah ya, uh, masya Allah, ini wong hebat tenan. Ini malaikat ini turun dari dari langit ke bumi, memandang kita dengan pandangan rahmat ini. Rahmat piye? Aku orang bali ingin dalan kowe ning surga dengan jalan yang penak yang ini kumpul mangan juga kuning barang. Iki kok enak sih komentar. Lah biasanya mulai syirik-syirikan. <laughs> Enak-enak yang ngono sego kuning dreng. Iki sego kuning kok dipangan bareng-bareng yang kene. Lah ngopo dikokok kono ya ben seneng sing kei ngono lho, Drun. Kowe kaya bingung gak akan cerita. Iki sing kei ben seneng alhamdulillah didongani wong akeh iki bareng-bareng kenapa tak ini kabeh tak isi sisi siji mulut dhewe-dhewe. mulut dhewe-dhewe tak kei jawedi. Pite kok mati dadak ditokok kono lha nek urip. Malah mabur ngalor ngidul. Kowe iki ya akalmu drun-drun. Iki kita Joko manting kok tinggal tak suwiri dibagi wong sak gedung iki lho, Drun. Aja ah, mbok ngrancani lho iki kok. Kok mbok lebokke kok ora. Ora ya. <laughs> ora nyindir, ora nyindir ya ora apa-apa, Drun. Karepmu ora mbok lebokke ya karepmu. Kuwi ben payu orane ora ngono ya ora payu ya. Ajib. Akhirnya nanti tegelas, syok. Waduh, solo gaya kan, syok. Wes mlaku teplek celuk-celuk. Mubeng, mubeng ning Abdul Hasan asy sak jam. Mulai takon iku piye? Apa sing kok tontonmu? Mboten nonton apa-apa kula. Lah orang ora nonton sak jam pengin meneng tok. Lah pripun kula iki niki le gelas niki le kula wedi ucul. Lah jenengan nggih aneh. Kula mangjak malah mang titipi gelas, gelasnya keblak ampun utah. Lah yo ya rakse. Lah kula wis nyekel kene wedi terus utah ya satu jam bengi ora tak nonton, dah aku nonton gelas iki wae. Oh ngono to wong Solo ki. Kowe kok ya pinter men. Dadi kowe dipeti gelas nggih niki. Lah aku ya aku ngono kuwi. Iki ketoke kaya ngene ora tak tonton, sing tak tonton Allah tok siji. Omahku gedung sak ngono akeh bendina wong pengajian ning omahku ora pernah tak tonton gedunge. Sing tak tonton iki Gusti Allah tok. Sibuk karo Allah, ora sibuk ngepel gedung aku. Hahaha, ngopo to, Bu? Kowe kena. Nggih. Jadi orang-orang dulu kan Al Habib Bae, Habib Novel itu, Habib Abu Bakar Ajni, Al Idrus, lelele. Kowe nek urip zaman saiki dianggap wah, itu orang sombong, sombong piye? Sebab orang-orang itu kalau maaf-maaf ngapun ngapunten ini juga salah satu coro dakwah. Ngapun ngapun ngapunten bukan menghinakan yang lain. Sebetulnya ulama-ulama yang hebat, hebat sing ngontel Hebat Akhirnya orang-orang di zaman sekarang ini menghinakan ulama top. Istilahnya ulama-ulama sekarang ini diperumpamakan mutiara di dalam kresek sing kusut. Walah kaya to bebe. Kaya kaya. Mutiara dalam kresek kusut. Sopo sing arep delok jerone? Blas. Kresek kaya ngono. Oh, kan dibuang padahal jerone mutiara berlian. Nah enak al PAIU. gua apa kuwi? Regetan lah serintil serintil. Serintil didokok ning wadah kaya ngene iki. <laughs> serintil dokok wadah yang ini. Wah, direbut ngalor gitu. Mana-mana saya mau ambil berkahnya. Dibuka serintil. <laughs> ah, apa sebabnya? Pakaian. Lah para ulama dahulu mudeng iki engko akhir zaman menungso iki kaya ngono. Dadi ulama iki nganggo pakaian-pakaian mereka, bukan pakaiannya ulama. Pakaian menungso sing enek ning kono kuwi sing dienggo ben teko. Ngoten paham nggih? Jadi kalau pakaiannya misalnya ten mriki niki, maaf maaf maaf maaf. Tempatnya itu cilik ngene ta. Karpet iki model mambu. Terus suguhane iki kacang siji-siji. Kacang wis melempem siji-siji. Kira-kira sing teko nyaman, ora nyaman jujur wae. Ora nyaman walaupun di sini tidak nyari suguhan, saya yakin tidak nyari suguhan. Dibuat nyaman supaya orang itu nyaman dalam tolabel ilim, nyaman dalam beribadah, Langgon diskotik ini lampu ini ini. Terus kasih kacang yang enak-enak modelnya. Gue Nggone juga adem nyaman. Ben kok ben betah setan-setan nang jero kono. Lah kok setan betah ngono ora apa-apa ora sing misuwi. Lah kok omah-omah ibadah sing apik-apik kok diseneni. Wis ndak tule. Alah apa to drendun kowe modal ya urung duwe. Alah. Coba nek kowe duwe ki tak kei meneng wae rene kok. <laughs> Lah kowe duwene sepeda ondel arep ngoceh piye. Soalnya hubud dunia itu kadang wong pikir mikiri sesuk mangan nopo ki termasuk hubud dunia. Mbok kira ora apa? <laughs> Wong pekir wetenge melilit kabeh. Wis gathuk wetenge nglundut-nglundut-nglundut gathuk. Jek ya Allah Gusti jek kula niki makan napa? Iki apa dunia ini? Nah. Jangan dianggap umur dunia. Zuhud itu apa? Imam Syafi'i itu bayi zuhud. Imam mana itu mbah-mbahi zuhud ngapain. Tapi apa? Mereka itu di tangannya. Dapat keluar. Dapat keluar. Tekno, entek ono. Tekno, entek ono. Ngono orang Jawa. Itu teke, itu nek. Ini namanya nanti mendapatkan satu hal yang luar biasa fresh. Jadi apa yang disampaikan Zan Novel ini saya tidak turut campur loh. Kui ceritanya Zan Novel yang ini kalau ngerus ke <laughs> bawah. Aku dulu wah koyo terima orang, ora aku baik buat apa aja terima? Siap. <laughs> Ayo dikerok ya gelem pijeti ya monggo terima. <laughs> Nggih. Alhamdulillah insyaallah mudah-mudahan Zan Novel panjang umur. Majelisnya juga majelis uh, eh, Ar-Rawdah insyaallah mudah-mudahan majelisnya makmur. Insyaallah mudah-mudahan orang-orang yang hadir di tempat ini semua juga mendapatkan bagian dan berkah daripada tersebut, majlis ini. Insyaallah. Ya sekali lagi minta maaf seandainya ada ucapan-ucapan saya yang kurang pas. Monggo, Syed Muhammad. Bukunya dibuka nih. Jangan-jangan cepet lagi lagi. Makanya kita harap cepet lagi tak ganti sing kuandel. Orang ketang liyane iki kayu ngono. <laughs> Mesti darilah. Iya Allah, iya tapi subhanallah. Dibuka di halaman 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah, sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Lanjutan daripada pembacaan kitab risalah lengkap di buku yang Anda bawa mungkin di halaman 11 sekarang ini. Kemarin kita sudah membahas masalah ciptaan Allah. Kita juga sudah membahas bahwasanya apapun yang terjadi itu karena adanya kodok, qadar dan iradah Allah Subhanahu wa taala. Lanjutannya wa annahu ta'ala hayyun. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha hidup alimun maha mengetahui muridun maha berkehendak qadirun maha mampu tidak ada apapun kecuali Allah pasti mampu untuk melakukan itu apapun kalau Allah sudah mengatakan kun jadilah fayakunu pasti akan terjadi Mutakallimun maha berbicara. Sami'un maha mendengar. Basirun maha melihat. Ya'lamu kha'inatal a'yuni. Allah mengetahui pengkhianatannya mata. Kenapa kok di sini yang ditulis pengkhianatannya mata? Bukan pengkhianatan lisan, bukan pengkhianatan tangan. Padahal lisan juga bermaksiat. Tangan juga bermaksiat. Kenapa kok pengkhianat, pengkhianatan mata? Karena mata itu apabila bermaksiat, terkadang yang tahu cuma pemilik mata itu sendiri. Di antara salah satu maksiatnya mata, dan maksiat mata yang paling besar dosanya, menurut versi para ulama, adalah memandang kepada saudara muslim yang lain dengan meremehkan. Itu. Jadi kalau orang ngelihat saudaranya, Kemudian dia nganggap ini orang begini. Ngeremeh kan? Ngerasani sekalipun cuma batin dengan pandangan mata itu, maka itu termasuk maksiat mata yang dosanya paling besar. Di Bani Israel, pernah ada sebuah kejadian, ada orang ahli ibadah. Ibadah 500 tahun. Full hidupnya khusus untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian suatu ketika dia ini lewat dia ya, lewat di perjalanan papasan dengan orang yang ahli maksiat. Yang ahli maksiat ini sudah full maksiatnya juga 500 tahun juga mungkin. Yang ahli ibadah itu dalam hatinya batin. Aduh, ketemu sama orang yang suka-suka berbuat dosa. Ini ngotori hati saya nih, lihat orang model begini. Udah dicaci maki sudah orangnya. Yang ahli maksiat ketika lihat yang ahli ibadah ini senang. Alhamdulillah, saya bisa lihat orang soleh. Mudah-mudahan saya ketemu sama dia, saya bisa ngelihat dia, bisa ketularan jadi soleh. Kemudian ketika lewat berpapasan, Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada Nabi yang hidup di zaman itu, perintahkan kepada keduanya suruh ngulangi lagi amalannya. Yang suka berbuat dosa, dihapuskan semua perbuatan dosanya. Karena dia husnudon dan dia memandang orang yang soleh. Yang suka berbuat taat. 500 tahun berbuat taat. Itu dihapuskan semua amal ketaatannya. Karena dia meremehkan seorang muslim yang lain. Bahkan dalam riwayat yang lain dikatakan. Itu orang yang ahli ibadah yang suka berbuat taat itu. Kalau jalan di atasnya ada awannya. Jadi tidak pernah tahu rasanya kesumun seperti apa. Tidak tahu dia. Jalan di atasnya ada awannya ketika selisipan papasan awannya pindah kepada orang yang ahli maksiat. Nah itu termasuk maksiatnya mata. Dan juga mata itu kalau memandang sesuatu, memandang misalkan pria memandang wanita yang bukan mahramnya, itu ngelirik itu tidak ada yang tahu. Yang tahu cuma pemilik mata itu sendiri. Makanya ya Allah innatul a'yun. Allah mengetahui pengkhianatannya mata, wa ma sudur dan apa-apa yang tersimpan di dalam hati. Wa ya'lamu sirra. Allah mengetahui rahasia. Apa yang kita rahasiakan yang tidak ada orang lain satupun yang tahu itu Allah tahu. Wa akhfa dan yang lebih rahasia lagi daripada itu. Kalau rahasia itu orang lain nggak tahu, kita tahu. Tapi kalau yang lebih rahasia lagi, diartikan oleh para ulama maksudnya apa? Hal yang akan terjadi besok kita nggak tahu tapi Allah tahu. Ya'lamu sirra wa akhfa. Jadi semuanya yang ada di dalam hati kita, yang tersimpan di dalam hati, yang terkandung di dalam hati, itu semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus kenapa kalau doa harus mengeluarkan suara? Kok tidak cuma di batin? Padahal Allah kan tahu. Nah, dijawab oleh Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, guru Habib Ahmad bin Zain al ini dalam qasidahnya, "Qad kafani ilmu Rabbi min suali wa ikhtiyari." Sesungguhnya sudah cukup Allah itu tahu apa yang saya mohonkan, tahu apa yang saya usahakan, apa yang saya ikhtiarkan. Allah sudah tahu semuanya itu. Fadu'ai wabtihali syahidun li biftikhari. Sedangkan doaku, permohonanku, munajatku itu jadi saksi bahwasanya aku ini butuh mengemis kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita melantunkan doa dengan suara yang keras, zikir dengan suara yang keras, itu bukan kita ngasih tahu Allah, Allah sudah tahu. Cuma itu menunjukkan bahwasanya kita itu orang yang ngemis sama Allah. Kita itu orang yang butuh kepada Allah, ya dengan doa itu. Eh ada yang ngomong gak usah zikir keras-keras kan Allah dengar. Zikir keras-keras itu fungsinya juga macam-macam. Di antara fungsinya zikir keras itu mengingatkan telinganya orang yang gak suka zikir. Ini eh, loh, yang zikir keras itu, yuk zikir itu yang keras. Kenapa? Di sekeliling kita ini banyak orang yang tidak zikir, bahkan tidak suka zikir. Kita zikir yang keras biar mereka itu kerungu, biar mereka sadar. Nah, itu fungsinya kita zikir dengan bacaan yang yang keras. Rasul Rasul tidak mengajarkan zikir yang keras. Dari mana? Bacaan amin suruh ngeraskan itu, apa bukan zikir itu? Amin itu artinya kan istajib lana, kabulkanlah doa kami ya Allah. Artinya seperti itu. Kenapa sama Rasul disuruh ngeraskan syariatnya? Kenapa? Biar orang semuanya itu sadar bahwasanya kita ini orang yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Khaliqu kulli syai'in wa huwal wahidul qahar. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala sesuatu wa huwal wahidu Allah itu yang maha esa, maha tunggal, al-qahar yang maha perkasa, yang maha mampu. Itulah Allah subhanahu wa ta'ala. Sedikit yang sudah kita sampaikan kemarin adalah kita membahas tentang sifat-sifat Allah. Nah, sifat-sifat Allah yang wajib diketahui itu 20, tapi semuanya sudah kita rangkum di sini. Kenapa kok wajib tahu kita ini sifatnya Allah? Karena kalau kita itu tidak mengetahui sifatnya Allah, terus kita ditanya kita menyembah Allah, gimana sifat Tuhanmu? Kita nggak bisa jawab. Makanya wabak duka lebih bi bil ma'rifah lillahi isrina lillahi isrina sifat. kata Ketahuilah bahwasanya wajib mengetahui sifat Allah yang 20 tersebut. Nah, kalau kita ngapalkan 20 kan mungkin repot. Yang sudah dirangkum di sini insya Allah sudah mewakili kita bisa tahu gimana sifatnya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Mungkin cukup ini Besok pertemuan selanjutnya kita lanjut tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadza minni wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.